Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah, "Qul la qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita. Yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan menimpa kita. Huwa maulana, dialah pelindung kita, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun dan hendaklah kepada Allah orang-orang mukmin bertawakal. Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menimpa kita, apa saja keadaannya, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditakdirkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga firmannya dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir katakanlah Ma asabat ma asabakum min musibatin tidak ada yang menimpa kepada kalian berupa bencana pada diri kalian atau apa yang terjadi di muka bumi ini kecuali illa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab melainkan semuanya sudah termaktub di dalam Alkitab telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Alkitab min qabli an nabra'aha sebelum Allah Subhanahu wa taala atau sebelum kami menciptakannya jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang terjadi pada zaman sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya di dalam Alkitab, di dalam Allah Al-Mahfuz. Apa yang menimpa kita, apa yang terjadi di muka bumi ini, semua sudah termaktub di dalam Alkitab, di dalam Allah Al-Mahfuz. Min qabli an sebelum kami menciptakannya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, Rasul mengatakan, Inna Allah kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati sama' wal ard bi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah mencatat ketentuan segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Karena segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya takdir sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sedangkan takdir adalah sesuatu yang tidak kita ketahui maka kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu takdir. Takdir bukan untuk diikuti, akan tapi takdir adalah untuk diimani. Yang wajib kita ikuti apa? Apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita berupa syar'iyat, hal-hal yang berkaitan dengan syar'i. Karena ilmu Allah yang diturunkan ke dunia ini, ilmu Allah ada dua ilmu yang maklum, ilmu yang diketahui itu apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara maklum. Dan ada ilmu yang majhul, ilmu yang tidak diketahui itu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di dalam Alkitab berupa takdir yang akan menimpa kita kewajiban kita terhadap ilmu yang diketahui yaitu ilmu syar'i yaitu apa yang ada dalam Alkitab dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah kita mempelajarinya dan kita mengikutinya. Adapun kaitan dengan apa yang tidak kita ketahui berupa ilmu yaitu takdir, ilmu yang tidak kita ketahui, kewajiban kita bukan mengikutinya akan tetapi kita mengimaninya. Makanya dalam rukun iman yang ke yang keenam adalah iman kepada al-qadar, ketentuan Allah, baik yang baik maupun yang yang buruk. Bila takdir adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti sesuatu yang tidak kita ketahui. Wala taqfu ma ilmu. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu tahu ilmunya. Makanya di dalam Islam dilarang orang berhujjah berhujjah untuk syariat berkaitan dengan perintah dan larangan orang berhujjah dalam meninggalkan kewajiban berhujjah dalam melakukan hal yang diharamkan tidak boleh berhujjah dengan takdir dengan qadar karena apa karena kita boleh berhujah dengan sesuatu kalau kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita akan melakukan sesuatu. Selama kita tidak mengetahui maka tidak ada alasan kita berhujah dengannya. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika menghadapi berbagai macam ujian apa yang menimpa kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Suatu hari Ibnu Abbas uh, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, Ya gulam, ini u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahan, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sa'anta fas'a'in billah, wa'lam anna ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala 'alaika rufi'atil aqlam wa jafatil suhuf ya gulam hai anak Inni u'allimuka Kalimat, Saya akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Yang pertama apa? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah. Jagalah ketentuan-ketentuan Allah. Tentu Allah akan menjaga engkau. Menjaga kamu. Dalam hadis yang lain, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkanlah diri kamu kepada Allah dalam kondisi kamu senggang. Bahwa ketika kita senggang memiliki banyak kesempatan ketika kita sehat, banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah menjaga ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang haram ditinggalkan, yang wajib dilaksanakan, dan banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan apa an-nawafil dengan hal-hal yang sunnah karena apa? Karena dalam hadis Bukhari Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai adalah eh, seorang hamba bertakuk bertakwaruh kepada Allah itu dengan al-faraid dengan melaksanakan kewajiban dan tidak seorang pun tidaklah seorang hamba melakukan nawafil memperbanyak perbuatan nawafil hal-hal yang sunnah kan sejauh Allah Subhanahu wa taala mencintainya kalau Allah Subhanahu wa taala mencintainya, kan kata Allah, untuk sam'ahul alladhi yasma'u bihi wa basarahul alladhi yubsiru bihi." Kalau Allah mencintainya, kalau aku mencintainya, maka aku adalah pandangan yang mana dia memandang dengannya. Pandangannya tidak memandang kecuali apa yang Allah ridhoi. Wa kullu sam'ahu alladhi yasma'u bihi apalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Dia mendengar dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendengar kecuali apa yang Allah ridhoi. Wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha dan dia eh, aku adalah tangannya yang mana dia memukul dengannya dan kakinya yang mana dia berjalan dengannya wala in sa'alani u'tiyannahu wala in sa'adani u'idannahu kalau dia meminta aku pasti memberinya kalau dia minta perlindungan pasti aku memberikan perlindungan kepadanya itu tadi apa? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, tentu Allah menjaga kamu. Perkenalkanlah diri kepada Allah di saat kondisi-kondisi senggang. Banyak kata korum kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi-kondisi senggang. Di sini banyak waktu senggang banyak sekali waktu kosong yang kita bisa manfaatkan untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang manfaat bagi jin kita, bagi diri kita. Perkenalkanlah diri kita dengan banyak mengetuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang banyak memperkenalkan dirinya kepada Allah dalam kondisi roh, kondisi tenggang, kondisi muda, yang arif kafi maka Allah akan mengenal dia saat dia memohon kepada Allah dalam kondisi sulit. Oleh sebab itu, seandainya orang ketika kondisi sulit doanya tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya apa? Allah tidak mengenal dia. Nah, berarti Allah tidak pernah melihat dia banyak mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi tenggang. Makanya tadi ya yahfazka. Jagalah Allah, jagalah ketentuan Allah, tentu Allah menjaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah tentu kamu akan mendapatkan Allah di depan kamu. Allah akan menuntun kamu. Allah akan membimbing kamu. Ketika Allah berusaha untuk ketika orang berusaha untuk menjaga aturan Allah, selalu ingin berada di atas garis yang telah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan Allah ada di depannya, selalu menuntun jalan dia supaya dia tidak tersesat. Makanya orang yang selalu mencari kebenaran, selalu mencari kebenaran, Allah Subhanahu wa taala pasti membimbingnya. Berbeda dengan orang yang apa? orang yang berpaling dari kebenaran maka Allah Subhanahu wa taala berpaling darinya. Eh ihfazillaha tajidu tajidu amama. tajidu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, meminta kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Allah adalah zat yang senang dipinta. Zat yang marah kalau tidak dipinta. Kalau makhluk adalah marah kalau sering dipinta. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang marah kalau tidak dipinta. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan segala permohonan orang yang memohon kepadanya. Seandainya semua makhluk ini kumpul dari awal sampai akhir di satu tempat terbuka semuanya mohon kepada Allah terus Allah memperkenankan memberikan setiap yang memohon Allah memberikan permohonannya tentu tidak mengurangi sedikit pun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi, "Lau anna awalakum wa insakum wa jinnakum وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إذا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر seandainya makhluk jin, manusia dari awal sampai akhir kumpul di tempat terbuka. Semua mohon kepada Allah dan aku memberikan kepada Allah semua permohonannya. Tentu itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah. Kecuali seperti menguranginya jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan terus diangkat lagi tidak mengurangi sedikit pun dari air laut. Itulah apa kemurahan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kemaha luasan karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana permintaan makhluk tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa idza ta'alta fas'alillah. Mohonlah jika kalian memohon minta mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Allah adalah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Seandainya Allah menginginkan, tentu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang kafir, orang-orang durjana. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Kemudian Rasul mengatakan wa alam annal ummata law ijtama'at 'ala ayyin fa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala laka. Ketahuilah seandainya umat ini kumpul bersepakat untuk mendatangkan manfaat bagi diri kamu, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan akan kamu dapatkan. Seandainya manusia, orang-orang berkumpul untuk mendatangkan manfaat, bagi diri kita. Tentu mereka tidak bisa mendatangkan kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkannya bagi kita. Seandainya ini merupakan faedah bahwa kita sebagai orang muslim diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meniti jalan Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai apa kita ingin mendapatkan sesuatu manfaat terus kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, orang ingin bebas cepat. Terus dia melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dengan umpamanya mencari hal-hal yang bisa mendatangkan ridho musuh-musuh Allah. Ridho, Togut, dan anfar yang umpamanya. Dengan melanggar ketentuan Allah dengan harapan dari hal tersebut, wah ini bisa mempercepat kebebasan dia. Seandainya memang orang-orang kafir itu bersepakat untuk mempercepat kebebasan kita, kalau memang hal tersebut belum dita tidak ditakdirkan oleh Allah bahwa kita bebas cepat, tidak mungkin kita bisa bebas cepat. Jadi seandainya semua umat ini kumpul untuk mendatangkan manfaat bagi diri kita, mereka tidak akan mampu di antara bentuk manfaat kita ketika bebas terbakar suatu yang kita inginkan. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan kita bebas cepat, walaupun kita melakukan hal-hal yang secara pandangan zahir bisa mempercepat kebebasan kita baik dengan tasaluk umpamanya dengan mencari muka atau dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah mendatangkan ridho orang-orang kafir, tapi kalau memang tidak ditakdirkan Allah kita pulang cepat, tidak akan pulang cepat juga. Sebaliknya, walam annal ummata law istama'u ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah taala alaik. Ketahuilah seandainya umat ini semua kumpul untuk mendatangkan madarat kepada diri kamu, mereka tidak akan mampu mendatangkan madarat kecuali dengan madarat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan menimpa kamu seandainya orang-orang kafir bersepakat untuk mereka mentah menahan kita selama-lamanya, mereka bersepakat ke orang ini jangan sampai keluar, sampai mati dalam penjara umpamanya, atau sampai pulang pelat umpamanya. Tidak diberikan kemudahan-kemudahan mereka bersepakat untuk melakukan hal tersebut umat Allah orang musyrik. Tapi kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan orang tersebut pulang lebih cepat, orang-orang kafir tidak akan mampu melawan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak jalan untuk membebaskan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau memang semua sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan yang buruk, yang motorot, yang manfaat sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan, maka tidak ada perlu tidak perlu kita mencemaskan apa yang akan terjadi yang menimpa diri kita. Kenapa kita mencemaskan sesuatu yang memang sudah pasti terjadi menimpa diri kita? Mencem orang yang punya kecemasan artinya apa? Kecemasan, takut ini dan itu. Padahal suatu tersebut sudah pasti takdirkan Allah Subhanahu wa taala berarti apa? Kekurangan tawakal, kekurangan kebersandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin selalu apa? Orang mukmin itu keadaannya selalu baik. Dalam hadis Sahih Muslim Rasul mengatakan ajban li amril mukmin inna amrahu kullahu khairun lahu in asabatu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabatu darra sabara fakana khairan lahu wa laysa dzalika illa lil menajubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik bagi dia. Jika dia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kemudahan, kebaikan, syakara dia bersyukur. Balasan, balasan bersyukur apa? La in syakartum la azidannakum. Sungguh seandainya kalian bersyukur, tentu aku akan menambah nikmat bagi kamu. Kalau mendapatkan bencana, mendapatkan ujian, mendapatkan kesulitan, sabar. Dia bersabar. Apa balasan orang yang bersabar? Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi tiga balasan bagi orang-orang yang bersabar apa? Shalawatun min rabbihim. Limpahan shalawat dari Roh mereka. Warahmat dan rahmat dan apa yang ketiga wa ulaika humul muhtadun dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajiban dari amril mukmin sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Jika mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur nikmatnya ditambah. Mendapatkan uh, nikmat iman dia bersyukur dengan apa? Melaksanakan kewajiban-kewajiban iman. Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya, Pak. Menambah keimanan orang tersebut semakin mantap dengan keimanannya. Jadi ditambah nikmatnya, ditambah keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendapatkan bencana, musibah, ujian, dia bersabar. Bersabar, kenapa? Karena makhluk itu adalah lemah, dia bersabar, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan apa yang diisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan kebaikan dengan apa mendapatkan selawat, rahmah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang kafir, ya apa? Keluh kesah. Jika dia mendapatkan apa kebaikan, dia pelit, Manua dalam Al-Quran sebutkan dia mencegah tidak mau memberikan kepada orang lain nikmatnya, tidak mau berbagi nikmat kepada orang lain. Jika mendapatkan bencana apa? Dia susah, berkeluh kesah. Maka kehidupannya apa? Kehidupannya sempit. Makanya Allah mengatakan, "Wa may ya'su 'an dzikri rahman wa man wa man 'arada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ketika mendapatkan nikmat, dia tidak bersyukur sehingga nikmatnya tersebut menjadi kesempitan bagi dia. Ketika mendapatkan bencana makin sulit, maka kehidupannya semakin sulit. Itu orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang mukmin tadi ketika nikmat dapat tambahan nikmat. Ketika ada musibah dia bersabar dan Allah memberikan hal yang baik bagi dia. Tidak terjadi hal itu kecuali bagi orang mukmin. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan Rufi'atil aqlam wajah jafatis suhuf. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat wajah matis lembaran telah kering waktu takdir sudah baku tidak bisa dirubah ya kalau sudah baku berarti apa tinggal kita mengikuti ketentuan-ketentuan syariat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah bila ada hal-hal yang menimpa kita kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan uh, Rasul mengatakan ihfazillah tajidhu amama ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fi siddah wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa'lam anna an ma'al ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra Jagalah Allah. Tentu kamu mendapatkan Allah di depan kamu. Perkenalkanlah diri kamu kepada Allah ketika kamu senggang, tentu dia mengenal kamu saat kondisi sulit. Dan ketahuilah bahwa, bahwa apa yang menimpa kamu tidak yang apa yang telah ditakdirkan menimpa kamu tidak mungkin meleset dari diri kamu. Dan apa yang ditakdirkan tidak menimpa kamu tidak mungkin menimpa diri kamu. Wa'alam dan ketahuilah anna nasra ma'as sabri kemenangan itu adalah bersama kesabaran. Wa anal faraja ma'al karbi. Jalan keluar itu ma'al karbi bersama kesulitan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi dunia ini apa? Bergulir. Tidak selamanya orang mendapatkan kemudahan, pasti ada kesulitan. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Ketika kesulitan dalam puncaknya, yang mana kemampuan jiwa manusia tidak mampu menghadapinya, memikulnya, itu pertanda datangnya al faraj Pertanda datangnya kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sunatullah ketika kondisi sulit sudah mencapai puncaknya dalam batas tidak mampu dipikul oleh jiwa manusia, jiwa orang mukmin, jiwa orang muslim itu adalah awal daripada datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keadaan sudah sampai kepada puncaknya, pasti ada turunnya. Ketika orang naik ke atas gunung sudah sampai puncaknya, dari awal dia mendaki terus, pasti ada turun setelah sampai pada puncaknya. Begitu juga bencana, begitu juga kesulitan. Ketika sudah sampai puncaknya, itu adalah pertanda awal dari pertandanya. Al-Faraj datanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin jamaah jumlah rahimahumullah Jadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala adalah tidak bisa ditolak. Wala roda lima khadaita Tidak ada yang bisa menolak apa yang telah engkau tetapkan. Wala mania lima alba'idah Tidak ada tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan. Jadi ketentuan Allah adalah baku. Ketentuan Allah adalah pasti terjadi. Tidak ada yang mampu menahan, menghalangi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya manusia, hamba Allah adalah yang bersandar kepada zat yang maha kuasa. Manusia itu adalah makhluk eh, fakirun bizat ila khaliqih makhluk yang sangat membutuhkan dengan sendirinya kepada penciptanya. Ketika manusia lupa kepada penciptanya, itu pertanda kehidupannya dalam kesulitan. Oleh sebab itu, semakin orang mengenal al khalik mengenal Rabbinya, mengenal Tuhannya, dalam arti makna pengenalan yang sebenarnya yang berkonsekuensi ubudiyah peribadatan penghambaan diri kepadanya maka dialah orang-orang yang paling bahagia kehidupannya kalau di dunia orang menghambakan diri kepada makhluk maka keadaannya semakin hina di hadapan Allah dan semakin hina juga di hadapan manusia tapi ketika orang semakin menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kondisinya semakin tinggi derajatnya di hadapan makhluk dan di hadapan Allah kemudian di hadapan makhluk. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai al-abdu, hambanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ini bukan abdihi, hambanya. Tabarakalladzi biyada tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Jadi bentuk penghambaan kepada Allah adalah bentuk tingkatan tertinggi makhluk dalam posisinya. Oleh sebab itu orang yang tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya iblis termasuk apa? termasuk orang makhluk yang dihinakan. Kenapa? Tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kewajiban kita adalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri kepada apa-apa yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala berupa ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sifat orang mukmin apa? Inna makana kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin karena dia adalah makhluk yang menghambakan diri kepada Allah. Dia menghambakan diri kepada Allah, maka dia menerima segala apa yang datang dari Allah dan mengatakan sami'na wa anak. Itulah puncak tertinggi penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin rendah manusia di hadapan sesamanya, kita melihat orang-orang yang menghambakan diri kepada makhluk, melihat hamba-hamba Tawud mereka menghambakan diri kepada pimpinannya, semakin dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin dia hina di hadapan makhluk yang mana dia menghinakan dirinya kepada makhluk tersebut.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 مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ارحم عبادك المستضعفين في سوريا اللهم ارحم عبادك المستضعفين في العراق اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها اللهم فتح اسرى المسلمين يا رب العالمين اللهم فتح اسرى المسلمين من ايدي الظالمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاه